Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. <clears throat> Qala al-musannifu hafizallahu taala al mabahatu thalisu akwalus salafi. Perkataan salaf berkaitan dengan uh, tafsir. Pengertian salaf. Salaf adalah orang-orang terdahulu. Yang dimaksudkan dengan salaf di sini adalah as-salaful khayyiru Salaf orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dengan perkataan salat adalah menjelaskan makna kandungan Al-Quran dengan perkataan sahabat atau tabi'in atau tabi' tabi'in. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ya, para sahabat, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Maksudnya adalah orang-orang itu sahabat yang memiliki pendapat dalam tafsir. Dan dia wakana mutasaddian lahu. Dan dia adalah orang yang serius dengan tafsir. Walam yashtahir dan tidaklah populer dari kalangan para sahabat dalam tafsir siwa qalil kecuali sedikit. Dan sahabat yang paling populer dengan tafsir alal itlaq tanpa ada pengecualian adalah Habrul Ummah. Ulamanya umat ini ya, al Quran, gelarnya adalah al Quran. al Quran artinya mufasil Quran, penafsir Al-Quran Abdullah Ibnu Abbas. Wa ya'ti ba'dahu dan setelah Ibnu Abbas terdapat sejumlah riwayat dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Setelah itu Ali bin Abi Thalib, setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Aisyah bintu Abi Bakar. Walaysa kullu man dzukira fi kutubi tabaqatil mufassirin dan tidaklah semua orang yang disebutkan dalam buku tabaqatil Mufassirin. Tingkatan-tingkatan atau kemudian sejarah para mufassirin yu'addu mufassiran teranggap sebagai mufassir. Maka ada buku kumpulan biografi mufasirin, Namanya Tabaqatul mufasirin. Yang ada di buku tersebut belum tentu tergolong mufasir. Boleh jadi cuma punya riwayat tentang tafsir. Namun dia tidak mutasaddian lahu. Ini bukan seorang yang fokus untuk melakukan penafsiran dan mengajarkan tafsir. Ya, sambil lalu ada penjelasan satu dua ayat. Ah, ini bukan mufasir. Mufasir tadi disebutkan kriterianya adalah mutasaddian. Dia mengajarkan tafsir. Ya, maka sekedar ulama salaf yang punya satu dua tiga riwayat tentang tafsir kemudian dimasukkan di kitab Tabaqatul Mufassirin maka secara real ya, dia tidak tergolong mufasir. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan iman. Alitab sedai kalangan para sahabat lebih banyak daripada kalangan uh, eh, alitab sedai kalangan tabi'in lebih banyak daripada kalangan sahabat dan lebih banyak daripada at-tabi' tabi'in. Tapi tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan tabi'in dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Dan sedikit yang fokus untuk ya, fokus dengan tafsir ba'dahum setelah mereka fokus di tafsir untuk tafsir sampai kemunculan ya, Ibnu Jarir At-Tabari yang bergelar Syekhul Mufassirin. Wajah penjelasan iktibar teranggapnya perkataan salaf sebagai sumber tafsir adalah beberapa alasan. Yang pertama, uh, eh, adapun sahabat radhiallahu anhum, maka urgensi tafsir mereka itu memiliki sejumlah sebab. Yang pertama, mereka menyaksikan turunnya ayat. Mereka mengetahui keadaan mereka mengetahui keadaan orang yang turun ayat tentangnya. Demikian juga alasannya, pertimbangannya karena mereka sahabat adalah pakar bahasa yang dipakai sebagai ayat Al-Quran. Ditambah bagusnya pemahaman sahabat dan bersihnya niat mereka. Adapun tabi'in dan tabi' tabi'in alasan kenapa perkataan mereka itu jadi sumber tafsir li'annahum karena mereka adalah wadah yang menampung tafsir para sahabat. Kemudian kokohnya manhaj mereka dan sumber mereka kokoh ala makan alaih sahabat Kokoh di atas teladan yang diberikan oleh para sahabat. Likaunihim dan ditambah mereka hidup di masa al-ihtijat al-lughawi. Ini ada namanya asru al-ihtijat al-lughawi. Kurang lebih sampai tahun 150 Hijriah. Ini, itu disebut dengan asar al-ihtijat al-lughawi. Maka orang-orang yang hidup sampai tahun 150 Hijriah penjelasan mereka tentang kosakata, tentang makna kata itu hujah dalam bahasa. Setelah tahun tersebut, maka perkataan mereka tidak jadi hujah dalam bahasa kecuali alimah musyafi'i. Yang hidup setelah 150 Hijriah, namun perkataan dan penjelasan beliau tentang bahasa itu nilainya hujah fil lughah. Kemudian jalzam konsekuensi jika kita tidak bersandar dengan perkataan mereka tabi'in dan tabi tabi'in adalah terputusnya mata rantai tafsir. Ditambah para ulama al-mudawinun yang membukukan tafsir al-ma'thur, tafsir yang beriwayat, mereka tafsir tafsirahum mereka mengandalkan dan mengacu pada tafsir tabi'in dan tabi' tabi'in. Kemudian tafsir yang berasal dari salaf ada dua macam. Yang pertama tafsir yang merupakan nukilan dan kutipan. Yang kedua adalah tafsir yang merupakan opini dan pendapat. Macam yang pertama itu ada empat macam. Yang pertama mereka meriwayatkan dari Nabi tafsiran-tafsiran Nabi. Yang kedua, riwayat dari mereka menjelaskan tentang sababul nuzul yang sarih. Maka nanti sababul nuzul, redaksi penjelasan tentang sababul nuzul itu ada yang sarih dan ada yang tidak. Yang uh, yang sarih misalnya mengatakan ayat ini ya, terjadi gini gini gini fa fanazala fanazalat maka turunlah ayat ini ini cerita satu peristiwa boleh jadi tabiin terjadi ini gini gini bla bla bla bla fanazalat atau fanazala kauluhu taala maka itu sarih ya, sebagai sababun nuzul yang tidak sarih itu pakai fi nazalat ayatu kada kada fi fulan fi titik-titik maka itu tidak sarih sebagai sababun nuzul bisa jadi itu tafsiran kasus si fulan termasuk dalam kandungan ayat gitu kalau pakai fi tapi kalau pakai fa ini, ini eh, bla bla bla zalat ah, maka itu sarih nah ada maka ada riwayat dari ini, salah yang itu sarih tentang sababun nuzul kemudian riwayat tabi'in dari sahabat kemudian yang keempat riwayat tabi'in dari tabi'in Kemudian tafsir uh, tafsir salah jenis yang kedua yaitu tafsir birai ada tiga macam. Yang pertama hikayat yang mereka sebutkan tentang sababul nuzul namun tidak sarih. Tidak sarih itu pakai fi. Nazalat hadil ayatu fi kada wa kada. Itu mungkin sababun nuzul mungkin peristiwa ini, kasus ini termasuk dalam makna ayat. Yang kedua, mayakunu law indahum mayakunulahu indahum aksar min wajihin fil makna. Ya, adalah apa yang dimiliki oleh salaf aksar min wajahin lebih dari satu pendapat tentang makna ayat. Ini ada tafsiran tabi'in, satu ayat, ada beberapa pendapat. Nah, ini berarti ya, mereka masing-masing mengajukan ya, rakyunya. Kemudian yang ketiga, bituna al ayat tabi minal qasas. Cerita yang mereka hubung-hubungkan dengan ayat. atau kita lihat e, ini sedikit penjelasannya Nah, untuk kemudian mayakunu lahu aktsar min wajhin indahum. Penjelasannya di At-Tahrir Tafsir jenis ini satu hal yang banyak dari salaf. Wawujuh tafsir kotaku norajiatan ilam maknan wahid. Sejumlah pendapat tentang tafsir itu terkadang intinya sama. Ini ada penjelasan ini, penjelasan A, B, C, D, ah, itu ternyata diperhatikan intinya sama. Waqat takunu dan terkadang nilai aksar min ma'nan. Ternyata memang ada beberapa makna. Dan yang dimaksudkan di sini adalah yang kedua. Tafsirannya banyak dan memang beda-beda. Bukan tafsirannya banyak, namun intinya sama. Karena itulah yang mengandung kemungkinan dan dipilihnya salah satu dari sejumlah kemungkinan tanpa yang lain itu dengan opini dan pendapat serta istihad. Dan e, sebab perbedaan ini boleh jadi sebabnya karena bahasa, boleh jadi sebabnya karena rangkaian ayat, dan yang lainnya. Wal maksud huna yang jadi maksud anna hadal ikhtilaf bahasanya persisian ini yakunu bisa babi ra'i karena sebab perbedaan pendapat, opini dan pandangan. Contoh dari sahabat untuk ayat wal adiyati doba'ha. Ya, di surat Al-Adiyat wal adiyati doba'ha terdapat makna untuk ayat ini dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahasanya al-adiyat adalah al-khail, kuda. Ini terdapat dari tafsiran dari Ibnu Abbas. Yang kedua yang dimaksud dengan al-adiyat adalah al-ibil, unta. Dan ini tafsiran dari Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib serta riwayat Ibnu Abbas yang lain. Waqat warada an Ibnu Mas'ud Waqat warada an Ibnu Abbas terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan kalau beliau meralat pendapatnya yang dulu mengatakan al-adiyat itu al-khail kuda diralat berpindah kepada unta. Ya ada uh, ada teguran Ali kepada Ibnu Abbas yang semula menafsirkan al-adiyat dengan kuda. Ya, kal Ali mengatakan idhab pergilah, panggillah Ibnu Abbas supaya menghadapku. Falamma waqaftu ala ra'sihi ya, qal tufti annas wa Ibnu Abbas engkau ngasih fatwa kepada manusia bima la ilma laka bihi. Kau ngasih fatwa tanpa ilmu. Wah. Tentu teguran keras ini. Wallahi lakanat awal ghazwatin fil Islam la Badr. Sungguh perang pertama dalam Islam itu perang Badar. Wa makana ma'ana ila far, farasani. Ila farsani. Di, di perang Badar itu cuma ada dua kuda kuda miliknya Zubair sama kuda miliknya Miqdad. Fakaifa takunu al-adiyatu dabaha. Maka kok bagaimanakah bisa-bisanya kuda itu tafsirannya adalah yang dimaksudkan dalam al-adiyati dabaha. Innamal adiyati dabaha min Arafah ila mustalifah ila Mina. Ini kata Ali, yang namanya adiyati dabaha itu bukan masalah perang itu masalah angkutan untuk perjalanan haji. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Ibn Abbas kemudian setelah mendengar perkataan Ali ini mengatakan, Fanaza'tu an kauli. Aku ralat pendapatku. Warja'tu ilalladhi qala aliyun. Kemudian berpendapat dengan pendapatnya Ali. Misalnya Al-Adiyat tidak adalah onta yang dipakai sebagai alat transportasi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain saat ibadah haji. Ya, maka ini uh, jadi contoh mayakunu aktar min wajahin aindahu. Tafsiran yang aksar min wajahin. Lebih dari satu wajah, satu bentuk pemaknaan, satu bentuk penafsiran dahum pada salaf. Yaitu ya, ketika ada salaf ngasih tafsir beberapa macam tafsir dan itu ya, memang berbeda. Bukan ya, tafsirannya macam-macam namun intinya sama. Karena kita jumpai tafsiran dari ulama sebagian ulama uh, salaf di antaranya adalah macam-macam namun intinya sama. Apa itu surat mustaqim Islam. Yang lain mengatakan Al-Quran. Ya sama aja. Ya, Quran, Islam, ya sama. Nah, kemudian waladhi yu'tabar hujatan dan yang teranggap sebagai hujah untuk tafsiran Al-Quran dengan perkataan salaf adalah ada dua macam. Maruya anhu apa yang diriatkan dari salaf dari tafsiran Nabi. Kemudian apa yang diriatkan dari salaf tentang sababun nuzul, ingat yang sharih. Wa'il hak kemudian ditambahkan bihima dengan dua tersebut. Hal yang ketiga itu mawaqa'a alaihi ijma'uhum. Apa yang menjadi ijma salaf. Demikian juga mayakunulah wajuhun wahid fil makna. Yang itu adalah bentuk yang sama dalam makna meskipun pengungkapannya beda. Ini menggunakan al mustaqim itu Islam, itu menjelaskan itu ya, Al-Qur'an. Nah, ini cuma perbedaan di ungkapan namun maknanya sama. Maka eh, perkataan salaf yang jadi hujah cuma dua atau tiga. Ini, sahabat meriwayatkan tafsiran Nabi. Atau salaf sahabat menceritakan tentang sababun nuzul yang sarih. Yang ketiga adalah ijma mereka untuk makna satu ayat. Adapun ghairu dzalika mimma rawahu tabi'un Adapun yang lain selain dua atau tiga hal di atas itu riwayat tabi'in dari sahabat atau riwayat tabi'in dari tabi'in atau tafsiran dengan pendapat fahujatun bimajmu'ihi maka dia hujah namun dari sisi majmu' yaitu tafsiran ayat adalah salah satu dari sejumlah pendapat ini mereka berselisih pendapat untuk mana ayat menjadi tiga pendapat maka hujah adalah dalam totalitas tiga pendapat ini tafsir ayat tidak keluar dari tiga ini. Tidak boleh tafsir ayatnya pendapat yang baru keempat. Yang muncul sekarang. Maka hujah bimajemu'ihi adalah totalnya. Karena kebenaran tidak mungkin keluar dari perkataan mereka. Waktunya tiba dahulu, namun terkadang setelah masa salaf terdapat pendapat yang benar yang itu mungkin menjadi maksud ayat. Kemudian hukum asal datangnya tafsir salaf itu musnadan pakai sanad. Jika terdapat bila isnadin tanpa sanad, yuhka duna jasmin. Boleh dikutip namun tidak boleh secara tegas dinisbatkan. Kemudian jika dijumpai sanat maka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama sanatnya sahih. Kalau sanatnya sahih maka tidak ada perselisihan tentang validnya penisbatan. Yang kedua, sanatnya ada kelemahan. Nah, gimana yang mengandung kelemahan? Fakat amalul mufasirin. Maka yang menjadi praktek para ahli tafsir dari kalangan ulama-ulama terdahulu dan banyak dari ulama belakangan adalah kabul menerimanya. Dan tidak menentangnya. Dan tidak tawakuf, tidak abstain untuk mengatakan sahnya penisbatannya. Bahkan semua mereka menisbatkan nah, riwayat tersebut kepada mereka dan mereka mengacu ya, makna yang terdapat dari mereka para salaf yang datang riwayatnya dengan sanad yang taif. Hatta sampai-sampai ulama-ulama yang tidak perhatian untuk menyebutkan sanad sanad sanad mereka para ulama salaf dalam tafsir semacam Bukhari di kitab tafsir dalam sahihnya. Wa amal muhaqqiqun ada para ulama peneliti yang mereka punya basar punya pengetahuan tentang ilmu rijal, tentang ilmu perawi, jahwa ta'dil. Falam yatawaqqafu ila fima yushkilu minal ma'ani. Maka mereka tidak tawakuf kecuali untuk makna-makna yang muskil membingungkan. Ketika maknanya itu aneh dan membingungkan, maka mereka baru mengingatkan bahasanya sanatnya bermasalah. ha anazat ketika itu. Ketika mengandung muatan yang aneh dan membingungkan. Pemindah di di antaranya adalah riwayat Tabari dalam tafsirnya Beliau menyebutkan sanatnya As-Sudi yang terkenal dan beliau menerima tafsir yang diriwayatkan dengan di antaranya adalah Riyad Tabari dalam tafsirnya. Ya, beliau meriwayatkan sanadnya Sudi yang terkenal. Beliau menerima tafsir yang diriwayatkan pakai jalur ini. Dan tidak mengingatkan kelemahan sanad dari Asudi kecuali dalam satu poin. Dalam satu hal. Demikian juga Rairuhu Minaturuk dan jalur-jalur yang lain yang mengandung kelemahan. Maka kita lihat atau bari longgar. Ya, dia, dia eh, e, mengutip riwayat dari Asudi padahal pakai jalur yang daif. Pakai jalur yang daif. Dan beliau sebutkan tanpa ada koreksi kecuali di satu tempat. Iya, di tempat tersebut bila kemudian mengoreksinya. Nama, e, riwayat ini dhaif. Dan Ibnu Kathir Awrada membawakan dalam tafsirnya, buku tafsirnya, jumlah yang sangat banyak dari riwayat Dohak dari Ibnu Abbas. Yang ini riwayat yang lemah. Dan Ibnu Kafir tidak tawakuf pada banyak dari marwiyat riwayat-riwayat tersebut. Ya, Ibn Abi Hatim membawakan dalam kitabnya sepakatnya para ulama hadis banyak dohak tidak berjumpa dengan Ibn Abbas. Namun itu tidaklah menghalangi hal itu tidak menghalangi Ibn Abi Hatim untuk meriwayatkan an nuskhati Dohak hadihi dari naskahnya ya, Abdohak ini aksar lebih dari ya, 380 nukilan. Yang unik ini. Ibnu Abi Hatim menegaskan ini dhaif ini. Dhahak tidak ketemu dengan Ibnu Abbas. Setelah itu beliau ya, meriwayatkannya. Ya, meriwayatkannya ada main-main yang diriwayatkan sebanyak 380 riwayat. Dalam keadaan beliau menegaskan Dohak tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas. Maka ini menunjukkan bahasanya uh, sahih daif untuk riwayat tafsir itu longgar. Ini sahih daif dalam riwayat tafsir itu dalam praktek para ulama longgar. Tadi disebutkan dua gaya ulama. Yang pertama adalah ya, meskipun jalurnya daif diterima. Dipakai, dinisbatkan. Tanpa tawakuf untuk E, tanpa tawakuf dalam penisbatan. Kemudian yang kedua, ya, yaitu para ulama tafsir yang dia ngerti sanat. Dalam keadaan sanatnya daif, mereka terima ya, riwayatnya. Dan mereka tidaklah mengajukan kritik terhadap sanatnya kecuali manakala kontennya bermasalah. Ya, ketika konten isi tafsirnya bermasalah, baru kemudian eh, ini tidak tepat, riwayatnya ini daif. Gitu. Wamin manturin maka diantara yang tersebar dari perkataan para imam tentang metodologi ta'amul bersikap terhadap riwayat tafsir adalah ma warada yang terdapat dari Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan mengatakan mereka para ulama bermudah-mudah dalam masalah tafsir. Diambillah tafsir meskipun dari sekelompok orang yang tidak mereka nilai sikoh untuk hadis. Ini kata Yahya Al-Qattan. Kebiasaan para ulama itu ya, bermudah-mudah dalam masalah periwayatan. Ya, riwayat tafsir. Rawi yang daif di bidang hadis diterima kalau dia ya, diterima ya, ketika itu dalam bab Al-Quran. Nah, rawi ini kalau ada di satu sanad di bidang hadis katakan hadis yang taif. Namun rawi ini ketika ada dalam sanat tafsir maka riwayatnya tetap di riwayat tetap diterima. Kemudian beliau menyebutkan Lais ibn Abi Sulaim, Juwaibir ibn Sa'id, Dohak, Muhammad ibn Sa'id, al-Qalbi. Yeah. Empat orang ini haula madu yuhmadu hadisuhum. Hadisnya tidak terpuji. Hadisnya baif kalau mereka ada mereka dalam hadis maka baif Namun yuktabu anhum at-tafsiru. Tafsir dari mereka tetap tercatat, tetap didokumentasikan. Al-Baihaqi mengatakan tentang keadaan mereka-mereka, Wadah pun dan satu jenis rawinya tidak tertuduh bil wada'i membuat hadis palsu. Namun rawi tersebut terkenal jelek hafalannya, banyak salahnya dalam riwayat hadis. Atau dia teranggap majuhul, tidaklah terbukti kalau dia adalah adalah perawi yang terpercaya. Tidaklah kemudian kepada atau syarat untuk diterimanya beritanya yang mengharuskan untuk diterima itu tidak terpenuhi. Fahadadarbu minal ahadis la yakunu musta'malan fil ahkam. Maka hadis-hadis jenis ini tidak terpakai kalau hukum. Sebagaimana ya, kamala takunu syahadatu man hadis sifatuhu, persaksian orang yang seperti ini sifatnya itu tidaklah diterima di depan kodi. Namun kot yustak malu terkadang terpakai tidak awat untuk doa, untuk tarhib wa tarhib, untuk motivasi, tonok nakuti. Namun diterima dan dipakai riwayatnya dalam tafsir, riwayatnya dalam maghazi, dalam sejarah. Yaitu dalam perkara yang layak yata'allaku bihi hukmun tidak berkaitan dengan hukum. Ya, maka kita lihat sikap para ulama longgar ya, untuk sanat yang taif, masalah manakala itu dalam tafsir, dalam sejarah, dalam doa, dalam tarhib wa tarhib. Yang penting tidak berkaitan dengan hukum. Maka ini mengisyaratkan kalau nanti sejarah itu kemudian mau diambil darinya kesimpulan hukum, nanti nantinya jadinya diketati. Tapi kalau sejarah sekedar untuk wawasan pengetahuan sejarah, longgar. Selama apa? Ya, tidak mutaham bil wada, ya, tidak teranggap e, tertuduh berdusta, cuma punya e, kekurangan dari sisi jeleknya hafalan dan yang lain. Maka kalau untuk tafsir, untuk sejarah, lunggah. Beliau katakan, la ma fi ma la yata'alaku bi hukmun. Selama tidak berkaitan dengan hukum fikih. Ini mengisyaratkan seandainya sirah tadi mau dipakai untuk dalil hukum, ah, berarti kembali ke masalah hukum. Kalau masalah hukum ketat, kalau ini tidak hanya sekedar mau menjelaskan makna ayat, namun mau disimpulkan padanya darinya hukum, ah, nanti jadi ketat. Wa alal bayhaki dan bayhaki menyebutkan alasan kenapa demikian longgar dengan beliau mengatakan. Perhatikan cerdasnya para ulama. Wa inna sahalu fi akhdi tafsir anhum. Mereka bermudah-mudah dalam mengambil tafsir dari mereka para perawi yang daib karena tafsiran yang mereka berikan adalah sejumlah kata-kata yang didukung oleh bahasanya orang Arab. Maka kenapa longgar? Seandainya itu tanpa sanat, ini tidak salah, wong ini menjelaskan bahasa. Kata ini maknanya demikian. Itu seandainya tanpa sanat juga boleh. Ini kata ini dalam bahasa Arab artinya demikian. Apalagi ini ada sanat, sanatnya daif. Dan ini cuma penjelasan makna, penjelasan kosakata yang dasar utamanya adalah bahasa. Sehingga inna amaluhum sehingga amal mereka yang mereka lakukan itu adalah al-jama' wa takrib faqat, mengumpulkan dan mendekatkan pemahaman faqat saja. Karena kalau kata ini dirujuk ke buku kamus, boleh jadi bingung. Simpulannya apa ya maknanya? Mereka kemudian melakukan takrib. Itu tuh maunya gini loh. Seandainya ini tidak ada sanatnya kan diterima. Dan ini penjelasan dari sisi bahasa cuma ini yang jelaskan lama salah dengan riwayat yang daif. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi asy mengatakan para ulama Fatih Tajum mereka berdalil dalam tafsir dengan sejumlah orang yang tidak mereka pakai sebagai hujah dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum karena jeleknya hafalan mereka untuk hadis dan sibuknya mereka dengan tafsir. Ya, maka lihat, kalau orang itu sibuk dengan satu hal, itu umumnya lemah di hal yang lain. Disuruh hifdim al-haditha, surlihim bitafsiri. Maka ada yang sibuk dengan tafsir, akhirnya ngeriatkan hadis, daif. Kalau dalam bab meriatkan hadis ya lemah. Maka demikalah umumnya orang. Maka tafanun itu berat. Ahli banyak, spesialis namun di banyak bidang itu langka. Ini umumnya orang sibuk di satu bab, maka lemah di sebab yang lain. Maka di antara sebab ada pakar tafsir yang ya, riwayat hadis yang taif, nah ini beliau sebabkan. Karena dia sibuk ngajar tafsir, akhirnya dia taif dalam hadis. Fahum maka mereka bimasabah seperti Asim ibn Abi Najud. Ya. Yang merupakan imam besar dalam Quran. Ya, Hafaz an Asim. Ya. Ada bacaan hafaz an Asim. An Asim itu Asim ibn Abi Najud. Nah Asim ini ihtajabihi fil qira'at. Dia hujah. Kalau di bab qira'at tunal ahadisil musnadat. Tanpa hadis-hadis yang mafuk kepada Nabi. Tapi kalau di hadis mafuk pada Nabi ada Asim daif. Tadi di bab kiraat, ya, Asim itu ya muktamad. Kenapa kok Asim bisa demikian? Li ghalabati ilmil Quran alaihi. Ya, karena dominasi ilmu Quran pada dirinya. Sehingga ketika dia melihatkan hadis hukum daif. Kenapa? Karena surluhu asaril kesibuknya, kesibukannya yang menyibukkan itu kiroat. Fasar fasarfa inayatahu ilaihi maka dia habiskan perhatiannya untuk Al-Quran. Nah ini sikap, eh, dua sikap, dua model sikap para ulama terdahulu. Kemudian, dah baca minal mu'asirin. Sejumlah ulama belakangan berpendapat talnya kritik riat tafsir dengan mengikuti metode ulama hadis untuk dengan menggunakan metode ulama hadis dalam mengkritik sanat halal dan haram. Di antaranya adalah ya, Syekh Muhammad Nasuddin Al-Albani di jawaban beliau kepada Abu Ishaq Al-Huwaini. Tafsir yang harus, riwayatnya harus di ya, dianalisis pakai ya, analisis sebagaimana analisis hadis-hadis hukum. Komentar penulis, wahadal ikhtiyaru fihi nadharun pendapat yang dipilih oleh Al-Albani ini pendapat yang tidak tepat. Hai su'inaman hajal muhadisin karena metode para ulama hadis sebagaimana nampak dalam dari praktek mereka tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama mereka menulis dalam jarwa wa ta'dil kitaban satu kitab. Maka lantas mereka sebutkan keadaan perawi dan keadaan jalur-jalurnya. Sebagaimana dalam kitab Al-Irsyad karya Al-Khalili. Kemudian yang kedua, mereka menulis dalam tafsir. Wakana manhaju dan metode mereka adalah ber, ber, bertopang, mengacu pada riwayat-riwayat tafsir. Wa in wujida i'tiradun, jika ada bantahan atau sanggahan fa'ala amsilatin muayyanatin maka ditujukan pada kasus-kasus tertentu fi ahad hadihi turuk untuk salah satu jalur tidak kepada semua jalur padahal mereka tahu lemahnya jalur tersebut sebagaimana telah lewat contoh riad dohak dari Ibnu Abbas maka beliau tidak sepakat dengan Al-Albani dan beliau mengatakan bahasanya metode muhadisin tidak demikian. Ya. Ingat Ibnu Kathir itu muhadisin. Atau Bari itu juga muhadis. Dan ketika mereka e, nulis tafsir, mereka tidak bersikap sebagaimana ketika mereka menulis hadis. Paling banter tadi disebutkan ada kritik itu untuk sanat ini di kasus ini. Tadi telah tadi disebutkan sanatnya sama untuk berbagai macam tafsiran ayat. Namun kritik cuma ditujukan pada ketika tafsir ayat ini A. Karena tafsirannya muskil aneh. Maka baru dikatakan ini tidak tepat karena sanatnya doif Dengan dikasihkan alasan sanatnya doif Padahal sanat yang sama dipakai di di tafsir yang lain dan tidak dipermasalahkan. Nah, wal asal dan pada asalnya ah, hukum asal pada tafsir ayakuna bayanan lil mufassar adalah menjelaskan apa yang ditafsirkan dengan penjelasan yang sesuai dengan makna. Ila akan tetapi anak mufasir soal ditafsir terkadang berpaling dari hal itu ila berpindah pada menjelaskan makna ayat dengan metode yang lain. Semacam diungkapkan pakai contoh. Yeah wa ta'bir bin nuzul atau diungkapkan dengan nuzul, mungkin maksudnya sababun nuzul dengan menyebutkan sababun nuzul atau diungkapkan dengan konsekuensi maknanya atau diungkapkan dengan sebagian dari maknanya atau ditafsirkan dengan melihat rentetan kalimatnya dan macam-macam ini Wa kulluha anwa'un. Semuanya adalah berbagai macam. Yarji'u fiha al-khilafu. Perselisihan dalam masalah ini kembali kepada satu pesan yang sama meskipun bahasa dan pengungkapannya berbeda. Kemudian dijelaskan. Maka di antara ya, diungkapkan dengan contoh Ya, terdapat tafsir firman Allah Ta'ala, jika Allah menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ibnu Atiyah mengatakan, mengutip perkataan Asudi. Yang dimaksud dengan bahaya di sini adalah sakit. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah sehat. Qadhi Abu Muhammad mengatakan, wahada misalun menafsirkan bahaya dengan sakit itu contoh. Ya, bukan keseluruhan ayat atau bukan keseluruhan makna ayat. Karena makna ayat adalah mengkabarkan bahasanya segala sesuatu di tangan Allah. Intara jika berbahaya, membahayakan, maka tidak ada. Jika Allah menimpakan bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya yang Allah timpakan selain Allah. Jika mendapatkan kebaikan maka tidak maka demikian juga tidak ada yang mencegah kebaikan tersebut dan tidak ada yang menghalanginya. Kemudian ada yang mengungkapkan dengan menyebutkan sababun nuzul hatil ibarah. Ya, ditambah belak-belakannya pengungkapan fi sababiyah ya, tentang sababun nuzul. Contohnya hadis yang diatkan oleh Muslim dengan sanaknya dari Ahmad, dari Amr ibn Murrah, dari Sa'id bin Jubair. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau mengatakan tatkala turun ayat ini, wa angdir takal akrobin, dakwailah keluargamu yang dekat-dekat. Warohtaka minhumul mukhlasin dan kelompokmu di antara mereka yang tulus-tulus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, kemudian naik ke bukit sofa, lantas berteriak, Ya sobahah. Hak terakhirnya disukun. Ya, sobaha artinya takutlah serangan di pagi hari, serangan musuh di pagi hari. Maka orang-orang mendengar suara tersebut mengatakan, siapalah, siapakah yang berteriak? Mereka mengatakan Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul mendekati mengelilingi Muhammad. Kemudian ternyata Nabi mengatakan wa bani fulan, wa bani fulan, wa bani fulan, wa bani Abdul Manaf, wa bani Abdul Muttalib. Fastama'u ilaihi lantas mereka-mereka kumpul ke Nabi. Fakal Nabi lantas mengatakan apa pendapat seandainya kukabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda. Takhuju yang keluar muncul dari bawah bukit ini, apakah kalian percaya kepada aku? Mereka mengatakan percaya. Kami tidak pernah membuktikan engkau bohong. Maka Nabi kemudian mengatakan, aku takut takut di kalian sebelum datangnya seksaan yang pedih. Lantas Abu Lahab mengatakan, celaka engkau. Amma jama'tana ila lihada, tidakkah engkau kumpulkan kami, kami kecuali untuk mendengar hal ini? Kemudian Abu Lahab pergi. Lantas turunlah ayat, tabat yada abilah lahabi wa Tabba. Demikian cara baca akmas sampai akhir surat. Ya. Maka lihat panazalat hadhihi suratu. Tadi telah saya sampaikan kalau sababun nuzul itu pakai fa itu sharih. Ya, sababun nuzul itu pakai fa itu sharih. Fanazalat hadihi suratu. Lantas turunlah ayat ini. Ini berarti e, riwayat sabab nuzul yang sari Maka lihat uh, wa angdir asyiratakal akrabin itu ditafsirkan pakai sababun nuzul ayat surat Al-Lahab. Ya, maka ini ada tafsir pakai sababun nuzul. Tafsir wa anzir ashiratakal akrobin itu pakai sababun nuzul turunnya ayat Al-Lahab. Nah dan di antara para pengungkapan ahli tafsir ketika menafsirkan menggunakan sababun nuzul namun dengan kalimat yang tidak tegas fi sababiyah menunjukkan sababun nuzul. Contohnya Hadis saat Muslim dengan sanya dari Urwah bin Zubair. Bahasanya Abdullah bin Zubair bercita kepadanya. Ada salah satu ansar berperkara dengan Az-Zubair di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang syaraju harah yang mereka gunakan untuk mengairi an-nakhla kebun E, korma Maka Ansar berkata kepada Az-Zubair atau pada Abdullah bin Zubair uh, kepada Zubair, "Sarih biarkanlah air lewat, jangan dibendung." Nah, Az-Zubair aba menolak. Akhirnya mereka berperkara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baik kepada Zubair, berilah eh, airilah kebunmu wahai Zubair. Setelah cukup, eh, lepaslah dan biarkan Allah air mengalir kepada tetanggamu. Maka Ansor tersebut marah dan mengatakan, Wahai Rasulullah, Apakah karena dia anak bibimu? Karena ibunya Zubair itu adalah amahnya Nabi. Ibunya Azubair itu amahnya Nabi. Maka berubahlah oman muka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, Wahai Zubair, airlah kebunmu. Kemudian tahan air. hatayar dia sehingga sampailah air itu ke dinding. Setelah itu baru biarkan apa yang lebih dari dinding biarkan mengalir pada tetanggamu. Fakallah Zubair maka Zubair mengatakan, Wallah demi Allah saya beranggapan ayat ini nazalat fi dalika. Nah, ayat ini turun dalam kasus saya di atas. Yaitu ayat apa yang dia beliau maksudkan? Fala warabbika liyu'minuna hatta yuhaqqimuka fi bainahum ثم لا يجد في أنفسهم haraja. Maka tadi saya sampaikan uh, ciri riwayat sababunus nuzul yang tidak sarih itu jika pakai fi. Di sini dikutip nazalat fi dalika. Anisa ya, 65 itu nazalat fi dalika turun terkait dengan kasus di atas. Pakai fi, fi Maka kalau pakai fi itu ghairu sarih. Tidak tegas menunjukkan sababun nuzul. Kenapa? Karena jika fi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sababun nuzul, kemungkinan adalah tafsir. Bahasanya termasuk dalam kandungan Anisa 65 kasusnya Abdullah bin Zubair dengan Ansar. Karena ada dua kemungkinan kita katakan tidak sorry. Bacanya apa ini sirat Nah, uh, maka ada seorang dari Ansar Khosoma bertengkar dengan Zubair di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siratil harah. Ya, tentang saluran air dari harah. Harah itu adalah tumpuan batu hitam. Dan itu adalah batas kota Madinah. Sisi timur sama sisi barat itu ada hara Dan kebun di kebun di di Madinah di masa Nabi itu ada di sisi selatan kota Madinah. Maka ada saluran air mengandung air dari harah eh, wallahu a'lam apakah haroh sisi timur ataukah haroh sisi barat. Yang penting dari haroh Kemudian mengalir ke daerah perkebunan di sebelah di sisi selatan kota Madinah. Mereka tengkar, mereka awalnya Ansar ini mengatakan, ya, wahai Zubair, jangan kotahan air. Nampaknya kebunnya Zubair itu di atas, Ansar ini kebunnya di bawah. Jangan tahan air, biarkan air mengalir ke kebunku. Airnya orang ini tengkar. Ya, tidak ada titik sepakat. Ya. Dan di awal, ya, kemudian tengkar, kemudian bersengketa di hadapan Nabi. Dan pada awalnya Nabi itu berpihak pada Ansar. Namun Ansornya tidak puas. Lihat, Nabi mengatakan pada Zubair, Wahai Zubair, air kebunmu, kemudian biarkan lepaskan air ke tetanggamu. Maka cukup mengairi, kemudian dilepas, kemudian dilepas. Jangan ditahan. Airi, jangan ditahan, tapi dilepas. Kamu ambil air, cukup itu sudah terpenuhi, sudah diairi. Setelah itu biarkan air mengalir ke kebun yang di bawah. Yang itu punya tetanggamu. Nah, Ansar ini tidak puas dengan putusan Nabi. Padahal Nabi itu sudah berpihak kepada Ansar. Maka Nabi mendorong Zubair untuk melakukan fadl. ngambil seperlunya kemudian berikan pada tetangga. Jangan kemudian mengambil hak secara utuh dan penuh. Nah ansornya marah, malah Nabi mengatakan, ya sudah biarkan Zubair mengambil al-adl. Mengambil penuh haknya. Kemudian baru ya, diberikan kepada hak orang lain. Karena posisi kebunnya Zubair di atas, air turun, maka kata Nabi, silakan tahan sampai apa? ye, ya, ye, ya. Kalau di sawah itu ada pematang. Ya, di sawah itu pematang ini kalau bayangannya pakai sawah, ini sawah kemudian ada sawah atas, ada sawah yang bawah. Air datang dari atas, silakan genangi sampai pematang. Kok kemudian air itu berlimpah, kemudian melampaui pematang, dan ya sudah itu hak ini, ya, sawah yang bawah. Dan itu al adil Artinya pemilik sawah atau kebun yang atas mengambil penuh haknya. Karena penuh air itu ditahan sampai pematang. Kemudian ya, yang lebih dari melampaui dinding kalau ini pakai bahasa dinding hatta yarti ila jadr melebihi dinding memberi dinding pematang kemudian keluar turun ke bawah nah itu hak sawah yang bawah itu al-adl mengambil hak secara utuh semula nabi itu memerintahkan Zubair untuk tidak mengambil al-adl namun mengambil sikap fadl berbuat baik kepada tetangga jangan ditahan air diambil disiram sudah cukup biarkan terus mengalir tanpa menahan nah ini merasa tidak puas dengan putusan Nabi maka Nabi kemudian memindah putusannya supaya Zubair bersikap adil mengambil penuh haknya terlebih dahulu baru dikasihkan kepada orang lain. Sudah. Bukan hanya kamu ambil untuk kamu sirami, namun silahkan tahan airnya sampai penuh pematang. Setelah itu kok luber? Nah, luber itu jatahnya. Kok gak luber-luber? Ya gak apa-apa. Bawahmu gak dapat air. Kenapa? Gak luber. Kalau di awal Nabi menyuruh Zubair untuk ya, untuk kemudian melakukan fadl. Kalau fadl jangan tahan air. Ambil sirami jangan tahan. Biarkan lanjut airnya. Setelah itu dia marah maka Nabi perintahkan supaya food, supaya Zubair bersikap al-adl. Al-adl gimana? Yang menjadi hak tetangga yang sawahnya di bawah itu adalah manakala air luber dari pematang. Kalau tidak luber-luber, ya, ya dia tidak punya hak air, ya berdoa saja sampai airnya luber. Berharap saja sampai airnya luber, penuh melimpah, luber. Nah, luberannya nah, itu yang jadi hak sawah, kebun yang posisinya lebih bawah. Nah, kemudian wa minat ta'bir bilazim. Ada eh, ada ungkapan tafsir bilazim pakai konsekuensi. Perkataan Ibnul Qayyim. Demikian juga perkataan ulama yang mengatakan tentang al-makhdud. Maka ada yang menafsirkannya dengan Allah di layak kiru al-yada tidak melukai tangan wala yaruddu al yadu anhu ya. Allah alam ini cara bacanya wala yaridu syaukun duri wala adan tidak pula gangguan padanya maka dia menafsirkannya dengan konsekuensi makna dan mayoritas ahli tafsir itu suka menyebutkan konsekuensi makna yang dimaksudkan tarodan terkadang Terkadang yang lain menyebutkan salah satu dari anggota maknanya. Terkadang menyebutkan salah satu contohnya. Maka ada yang menafsirkannya pakai lazim, ada yang menafsirkannya dengan sebagian maknanya, tidak keseluruhan makna, dan ada yang menafsirkannya pakai contoh. Maka al-jama'un maka sejumlah orang menceritakan tentang al-ghas eh, Fayakiha lantas pendapat-pendapat ini diceritakan oleh al-jama'un orang yang mengumpulkan pendapat. Al-ghas wasamin baik berkualitas ataupun tidak berkualitas. Maka dia kumpulkan banyak pendapat. Padahal uh, mereka kumpulkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Padahal tidak ada perbedaan di antaranya. Kenapa? Yang satu menafsirkannya pakai contoh. Yang satu menafsirkannya pakai konsekuensi maknanya. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Maka beliau katakan ada ada ada sejumlah ahli tafsir yang jama'unil ghas wasdamin. Mengumpulkan semua pendapat. Yang penting pendapat semuanya dikumpulkan. Tanpa analisis. Nih dia kira itu bertentangan, padahal kata beliau tidak bertentangan. Kenapa kok dikira bertentangan? Karena tidak faham metode ahli tafsir di kalangan salaf. Bahasanya mereka itu terkadang menafsirkannya dengan konsekuensi dari satu makna, terkadang mereka tafsirkan dengan contoh, terkadang mereka tafsirkan dengan sebagian maknanya. Ya, contoh mengungkapkan tafsir dengan sebagian maknanya yang disebutkan oleh Ibnu Kasir uh, eh, Ibnu Qayyim untuk tafsir kata-kata tabaroka. Qal ba Ibnu eh, Ibnu Qayyim mengatakan wakala ba'dul mufassirin ada ahli tafsir yang mengatakan mungkin kita katakan tabaroka dari kata-kata al-buruk. Buruk itu artinya mendurumnya unta, duduk. Nah, gimana kalau unta itu duduk? Ya, enggak kemana-mana. Saya Fayakunu tabaroka, sehingga tabaroka itu maknanya tak tetap, dawama, wadama, dan diam, azalan wa abadan. Atau dawam, langgeng, azalan dulu tanpa awal, abadan seterusnya tanpa akhir. Fayal maka konsekuensinya Allah itu tabaroka berarti Allah itu wajibal wujudi. Wajib keberadaannya. Li'anna makana wujuduhu min ghairihi. Karena sesuatu yang wujudnya dari yang lain, eh, dia tidak azali. Yang namanya azali, wujud di masa dulu tanpa awal. Nah menafsirkan tabaroka semacam ini, mungkin kita katakan ini penafsiran dengan sebagian makna. Kenapa? Karena tabaroka subhanahu itu mencakup semua makna-makna di atas. Ya. Maka tabaroka itu maknanya dawamu wujudihi. Langgengnya keberadaan Allah. Yang namanya tabaroka itu kasratu khairihi. Banyaknya kebaikannya. Banyaknya keagungannya. Tingginya dia. Agungnya dia. Sucinya dia. Dan datangnya kebaikan seluruhnya dari sisinya. Dan dia memberkahi ya, man siapa saja yang dia kendaki dari makhluknya. Nah ini semua makna tabarokah. Nah kemudian ketika tabarokah itu dimaknai dengan dawa wujudihi. Dengan analisis tabarokah itu dari kata-kata buruk. kemudian disimpulkan tabarokah itu maknanya dawam wujudihi. Maka ini namanya menafsirkan tabarokah dengan sebagian maknanya. Wahada wal maut inilah yang dikenal dari lafat Al-Quran seluruhnya. Anna bahasanya lafat Al-Quran. Takunu dalatan itu menunjukkan sejumlah makna. abir hada maka penafsir ini mengungkapkan, menyebutkan sebagian makna. Penafsir B kemudian sebagian yang lain. Walafdu pada lafat Al-Quran mencakup semuanya. Dan telah kami sebutkan kaidah ini fi ghairi hadzal mawdi' di banyak tempat. Ini contoh at-takbir dengan sebagian makna. Kemudian di antara tafsir siyaki berdasarkan rentetan ayat, tafsir untuk al-adiyah dengan kuda. Untuk ayat wal-adiyah tidbaha. Ini kok bisa diartikan kuda dan tidak dimaknai onta maka jawabannya anal ibila la tatbahu idza adat. Karena adat artinya berlari. Onta itu jika berlari tidak terjadi dabah. Apa itu Tanah fusul khil, terengah-engah. Bernapasnya kuda. Maka mengingat kata-kata dobah maka al adiyah tidak mungkin dimaknai dengan ibil, namun dimaknai dengan kuda. Kemudian dalam tafsir salaf ada sebelah kalimat yang sebab dari kalimat itu sanggahan untuk sebagian kelompok, namun ini sedikit. Kemudian wayadhar dan nampak pada tafsiran salaf itu asar dampak perhatian si mufasir terhadap satu hal. Fatadhar maka nampak perhatian ya, perhatian terhadap nasihat untuk tafsirannya Hasan al-Basri dan muridnya Qatadah. Ya, karena Hasan al-Basri itu waif, Ya, terkenal sebagai penasehat, orang yang nasihat-nasihatnya bagus. Maka ketika nafsirkan ayat, itu condong kelihatan Tafsirnya itu tafsir nasihat. Demikian juga ada yang perhatian dengan sirah dan hal-hal yang berkaitan dengannya untuk tafsiran Ibnu Ishaq. Kemudian ada perhatian untuk menjelaskan hal-hal yang mubahamat tidak jelas dan nasab-nasab. Ini dijumpai pada tafsiran Muqatil bin Sulaiman dan tafsiran Al-Kalbi. Dan ada perhatian untuk kisah orang-orang terdahulu itu pada tafsiran as Ibnu His, eh, Ibnu Hisak, Wahakada dan demikian seterusnya. Maka jika ahli tafsir itu punya perhatian pada satu warna tertentu, maka warna itu akan mempengaruhi tafsirnya. Maka siapa yang warnanya warna sejarah, tafsirnya condong-condong sejarah. Siapa yang warnanya warna nasab, karena perhatiannya adalah masalah ilmu nasab, nanti tafsirnya e, cenderung pada nasab dan seterusnya. Wataktalif dan berbeda perhatian tafsir salaf dari satu mufasir kepada yang lain. Sebagaimana taktalifu berbeda perhatian orang yang perhatian dengan tafsir salaf. Ada dua perbedaan. Ada yang perhatian dengan sanat. Nih. Dan di antara ulama yang perhatian dengan sanad tafsir salaf adalah Abdul Razak Sanani, Abad ibn Humaid, At-Tubari, Ibnu Mungdir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh, Ibnu Mardawai, dan Ahmad bin Musa ibn Ja'far. Kemudian ada yang perhatian untuk mengutip perkataan salaf tanpa menyebutkan sanatnya. Di antara litafsir yang iktanau, perhatian dengan hal ini adalah Sa'labi, Mawardi, Bagawi, Ibnu Atiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Kasir dan Suyuti. Nah, tentang tadi perkataan Ibnul Qayyim kalau di At-Tahrir mungkin agak sedikit jelas. Wa kadzalika qawlu man qala al-makhdud alladzi la yakiru al-yada itu satu koma la yaridu al-yadu minhu syauqun itu dua wala adan fihi itu tiga. Maka yang menafsirkan makhdud dengan orang yang tidak melukai tangan atau tidak ada duri yang mendatangi tangannya, mengenai tangannya, tidak pula adanya ada gangguan pada tangannya, maka ini menafsirkannya dengan konsekuensi maknanya. Bukan dengan keseluruhan maknanya. Ya, demikian di sesi yang kedua. wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.